Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam Kajian Keislaman sesaat lagi. بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu akbar Kembali dipancar luaskan dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo Inilah media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan juga masih disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo Beringer dan juga di streaming radio kami di www.rdsfmsolo.com. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala pendengar RDS dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan sore kali ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertolabul ilmi bersama, berjumpa dalam program Kalam, kajian keislaman di hari Kamis tanggal 18 Zulqa'dah 1433 Hijriah bertepatan di hari keempat dari bulan Oktober 2012. Yang bertugas Rahman Hidayat ditemani rekan operator Eko Prasetyo. Kita sampai jam setengah enam jelang azan eh, as maghrib nanti pendengar. Dan untuk kesempatan kali ini di hari Kamis kajian keislaman seperti biasa kita akan membahas mengenai fikih dakwah dan alhamdulillah telah hadir di studio untuk kesempatan kali ini bersama guru kita ya ada Ustadz Ahmad Aromatan. Kita sapa dulu beliau untuk kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik saya dari ini Ustadz. Alhamdulillah. Hmm. Ya jumpa lagi Ustadz ya. <laughs> Terakhir di bulan Ramadan kemarin Ustadz ya. Iya. <laughs> baik, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai apa ini Ustadz. Eh, <clears throat> masih berkaitan dengan al-imanul amik, hmm. yaitu dalaman iman ya iman yang mendalam iman yang uh, sabat ya yang kuat di mana keimanan ini akan membuahkan sebuah hasil ya beberapa eh, hasil-hasil uh, ataupun buah-buah keimanan ini ya yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini insya Allah. Iya, baik. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Anda juga bisa bertanya begitu ya seputar tema kita insya Allah akan kita bahas bersama di sore hari ini Line telepon 7651818, line SMS juga di 081226 170777. Untuk Anda yang mungkin sedang online, sedang menyimak di streaming radio, bisa juga menyertakan pertanyaan Anda di Facebook ya, di RDSFM Solo maupun juga di Yahoo Messenger, Solo rdSFMSolo@yahoo.com.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 itu harus didasari dengan dengan ilmu berkaitan dengan fikih dakwah yang mana kita adalah kulluna ya setiap kita adalah dai. Setiap kita adalah penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun ya, akan senantiasa ada ya Bagian dari kalian yang apa namanya ummah ya ummah ini adalah yang dimaksud adalah umatul Islam ya. ada ada manusia di mana manusia itu uh, ada kelompok di sana kelompok Islam ya, yang menyuruh kepada jalan Allah tetapi di luar Islam tentunya tidak menyeru kepada jalan Allah. Bagaimana e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan hada sabili ketika menerangkan tentang, tentang ayat Allah yang mengatakan kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basirah wa manittaba'ani. Ya, juga menerangkan e, tentang inilah jalanku dan ada jalan-jalan subul wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an Janganlah kalian ikuti jalan-jalan selain jalan-jalan Islam yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada inabah eh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwafilah rahimakumullah. Tidaklah sebuah e, ijtihad, tidaklah sebuah usaha yang besar, melainkan usaha itu pasti akan diberikan buah, entah buahnya e, ya datang dengan serta-merta ataupun buahnya datang uh, agak diperlambat ya ataupun ditunda sebentar ya karena ada sesuatu hal ya, ada hikmah di balik itu begitu juga ketika seorang itu uh, menyatakan dirinya bahwasanya dirinya telah beriman kepada Allah kemudian berusaha untuk mendalami keimanannya mendalami uh, apa yang diyakini dalam agamanya maka itu pun akan sama seorang itu akan uh, mendapatkan buah dari keimanan entah itu langsung dari Allah ya Allah berikan ya itu sangat luar biasa ketika langsung tetapi ada juga yang ditunda buah dari keimanan itu ditunda sebagai ujian bagi kita yang mana Allah akan mengangkat derajat kita dengan keimanan itu sendiri wafil rahimakumullah ada banyak sekali ya, buah-buah dari iman namun alangkah baiknya sejenak kita Eh, memberikan ataupun memberikan beberapa saja berkenaan dengan uh, buah dari keimanan. Karena uh, banyaknya buah dari keimanan di sini disebutkan di dalam kitab Usul dakwah min samarati hadzal iman adalah al-mahabbah. Buah-buah dari keimanan yang pertama adalah al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Mahabbah itu cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. fil rahimakumullah. Seorang ketika beriman di sana ada rokais, ada tiang-tiang yang menopang keimanannya. Kalau kita belajar akidah, kita akan pernah mengenal rokaizul ibadah. Jadi tiang-tiang yang membentuk seorang itu beribadah dengan benar. Rukun-rukun ibadah. Ada syarat ibadah, ada rukun ibadah. Kalau kita pernah belajar akidah seperti itu. Hmm. Kalau syarat ibadah adalah niat yang ikhlas, kemudian didasari atas dasar ilmu. Hmm. Tapi kalau rukun ibadah, disebutkan oleh para ulama, ulama menyebutkan ada tiga hal. Di antaranya yang pertama adalah mahabbah, yang kedua ar-raja, yang ketiga adalah al-khauf. Ada mahabbah, ada roja, dan ada al-khauf. Ini sangat penting. Ketika seorang beribadah, eh, hanya mahabbah saja disebutkan di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Soleh eh, Al-Fauzan. Di situ disebutkan ketika seorang beribadah karena mahabbah saja, ini adalah golongan zindik golongan zindik. Akan tetapi, ketika seorang beribadah hanya atas dasar rojak saja, berharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari rasa mahabbah, tidak didasari rasa cinta, tidak didasari rasa khauf, ya, rasa takut, maka orang tersebut masuk dalam golongan uh, ya, murjiah. Ya, murjiah ini adalah mereka yang ibadahnya hanya e, didasari atas dasar harap saja sehingga mereka bermaksiat ataupun apa tidak e, tidak dianggap sebuah e, sesuatu yang yang besar padahal maksiat itu bisa mengurangi keimanan. Nah, ini orang yang beribadah hanya didasari rojak saja. Ada yang ibadahnya hanya didasari hanya khauf saja. Takut ya. Ini termasuk dari kelompok Haruri. Kalau Haruri ini kata Syekh Saleh Fauzan itu adalah kelompok masuk dalam kelompok uh, Khawarij di mana ketika beribadah eh, landasannya rasa takut saja, tidak ada mahabbah, tidak ada roja. Atas dasar itulah kemudian e, mereka berpegangan pada hadis-hadis yang e, sifatnya ancaman-ancaman sehingga mereka disebut kalau dalam bahasa Arab ancaman itu waid. Disebut juga waidiah kelompok waidiah. Ya, kalau ibadah e, ada kalau ada ancaman-ancaman itu sangat diperhatikan tetapi e, kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan janji-janji, wa'ad, wa'diyah, ada wa'idiyah, ada wa'diyah, wa'ad. Ya, kalau murji'ah itu hanya wa'diyah saja. Yang dilihat hanya janji-janji saja. Ya seperti umpama hadis Nabi yang berkata, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah maka masuk surga. Hanya itu saja. Padahal ada hadis-hadis yang sifatnya ancaman. Nah, kalau eh, orang-orang Haruri, orang-orang e, Khawarij, atau dia mereka beribadah atas dasar takut saja yang mana kemudian e, pegangan mereka adalah hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang sifatnya ancaman seluruhnya. Jadi nggak pernah melihat eh, hadis-hadis e, yang sifatnya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ya, kenapa orang Khawarij mengkafirkan dosa besar? Karena mereka berpegang pada hadis-hadis yang ancaman saja. Ada uh, hadis tentang zina. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah uh, seorang pezina itu berzina dan dia dalam keadaan mukmin. Berarti dia dianggap kafir seperti itu. Yang kemarin uh, ditanyakan salah seorang penanya mengatakan hmm. bahwasanya uh, apa namanya? Uh, apakah berbuat zina itu ya imannya sudah tidak ada lagi ya jadi apa namanya sudah ada yang bertanya seperti itu karena dengan hadis hadis ini ya. Jadi hanya berpegang pada hadis ini padahal ada hadis-hadis yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya e, orang yang berzina pun hatta orang yang berzina itu masuk ke dalam surga. Kita ingat e, sebuah e, hadis yang menceritakan seorang pezina ya seorang pezina, perempuan pezina kemudian dia memberikan air minum kepada seekor anjing, hmm. padahal anjing yang diberikan air minum. Tetapi Nabi menceritakan perempuan ini ataupun pelacur ini, pezina ini masuk surga. Nah, karena melihat ada anjing yang yalhas yang apa namanya e, menjulurkan lidahnya dan e, anjing ini ingin minum kehausan, kemudian seorang perempuan tadi mengambilkan air dari e, sebuah sumur. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pezina ini masuk ke dalam surga. Jadi tidak melihat hadis ini, hanya melihat hadis la yazni hina yazni wa wa mu'min. Ini diantara e, eh, roka izul ibadah ya ringkasnya seperti itu. Mungkin ada mungkin e, akan dibahas e, dalam kalam akidah insya Allah. Adapun e, yang kita akan fokuskan pada kesempatan sore hari ini adalah berkaitan dengan al-mahabbah. Mahabbatul abdi li rabbihi wa mahabbatul rabbi li abdihi min samaratil imani al-munawwah bihi fil Qur'an. Kecintaan hamba kepada Rabbnya dan kecintaan Rob kepada hambanya adalah e, termasuk daripada buah-buah keimanan sebagaimana pernah disebutkan di dalam Al-Quran dalam e, surat Al-Maidah ayat yang ke-54 kita akan nanti e, baca seluruhnya namun ada satu e, kalimat di sana ada jumlah di sana di situ disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah Orang yang beriman itu Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. hiya min samaratil iman al-amik qat'an bal hiya ruhul iman wa lubbuhu. fillah. Al-mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada buah keimanan. Buah keimanan yang mendalam, iman yang sabat, yang kuat. Qat'an dan ini adalah sesuatu yang qat'i yang pasti dan dia juga hiya ruhul iman walubuhu ruhnya iman dan isinya iman itu ya di sana ada di dalamnya ada al mahabbah di anal iman yakumu al ma'rifah yakiniya bi rabbi jalla jalaluh kama qulna wa min wa man arafa rabbahu ahabbahu kama qala al hasan wa kullama qawiyat al ma'rifah izdada amikul iman wasdadat mahabbatul rabbi li rabb mahabbatul abdi li rabbih. Di sini disebutkan ikhwafillah. Karena iman adalah berdiri di atas ma'rifatul yakiniyah, di atas pengetahuan seorang hamba. Kenalnya seorang hamba dengan keyakinannya ketika sudah mengenal dengan ilmu, tentunya ketika mengkaji Al-Qur'an, As-Sunnah, mengkaji perkataan para sahabat, paham-paham atau pemahaman yang dibawa oleh para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang keimanan, maka di sana tumbuh di atasnya tumbuh rasa yakin kepada Rabbnya Jalla Jalaluh dan waman arafa rabbahu ahabbahu siapa yang mengenal Rabbnya maka tentu akan mencintainya kita mengenal uh, siapa yang uh, yang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mencintainya. Beberapa hari yang lalu kita uh, di Solo, ya Alhamdulillah uh, telah apa namanya diadakan ya satu protes besar-besaran hmm. terhadap uh, penghinaan terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat uh, santun. Ya, tetapi ehwafillah rahimakumullah. Beliau pernah mengizinkan seorang yang kemudian mencaci beliau ataupun menghina beliau untuk e, dibunuh ya beliau pernah mengizinkan ya, bahkan menyuruh kepada e, salah seorang sahabat ya Ibnu Asraf e, Asraf ya itu disuruh ketika apa namanya ada seorang yang senantiasa me, ya menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang yang paling pemaaf, orang yang paling uh, rahim kepada uh, kepada umatnya. Ya, azizun alaih, alaikum ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin, Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat rahim, sangat sayang sehingga apa? ketika beliau hampir uh, meninggal, meninggalkan dunia, yang disebut adalah ummati, ummati, tidak menyebut keluarganya, tidak menyebut uh, orang yang ditinggalkannya, tetapi yang disebut adalah umatnya. Itu beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu juga ketika Rasul sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau senantiasa melaksanakan sholat malam ya dengan berdiri yang cukup lama sehingga kakinya bengkak. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan sampai kakinya berdarah ya. Hmm. Itu karena apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap umatnya, khawatir terhadap umatnya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan umatnya yang akan datang bagaimana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menggambarkan umat pada akhir zaman bagaimana umatku, orang-orang yang mengikuti itu mengikutiku itu bagaimana? Ya di antaranya bada al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kamal bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dari keasingan dan akan kembali kepada keasingan. Umat Islam bermula asing ketika uh, berada di tengah-tengah uh, kekafiran jahiliyah orang-orang Quraisy dan akan kembali dalam keterasingan. Kita melihat mungkin uh, amat asing. Ya, kalau mungkin di Solo sudah sudah nggak asing lagi ya orang menggunakan cadar, orang apa namanya uh, kajian Islam, kemudian membahas uh, politik, membahas jihad, membahas kondisi umat Islam yang luar biasa. Tetapi kalau di luar Solo, ya amat amat terasa asing, amat terasa asing. Ya, kalau kita mungkin membawa uh, keislaman kita yang berada, mungkin kalau kita uh, ya kita anggap bumi Solo ini seperti ya seperti Madinahnya pada zaman ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau saya me, uh, melihat ya menganalisa hmm. karena uh, kebebasan dakwah ya kemudian sambutan kaum muslimin di Solo lebih uh, luar biasa dibanding dengan di di kota-kota lain ya, hmm. ya di kota-kota lain jadi uh, pembelaan terhadap Islam terhadap syariat Islam alhamdulillah ya untuk kita yang berada di Surakarta ya Solo Raya ini luar biasa Ya, dan inilah uh, dari samaratul iman, dari uh, buah keimanan. Ihwafillah rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Al Hasan, kullama qawiyat ma'rifah izdada amikul iman wasdadat mahabbatul abdi li rabbih. Siapa yang memiliki uh, bertambah kuatnya iman pada dirinya, maka akan bertambah kuat pula kedalaman imannya. Jadi semakin tahu Allah, semakin tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin tahu ya memahami uh, dinul Islam, hakikat dinul Islam ini, maka dia akan bertambah imannya. Ya, makrifahnya tentunya semakin tahu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ini adalah al ulama, yang tahu tentang din ini, yang tahu tentang Allah, yang tahu tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mungkin banyak orang yang gelarnya profesor, tetapi kok nggak ada rasa takut. Maka makrifahnya ini masih dipertanyakan. Ya, pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertanyakan. Sehingga keimanannya pun ya masih dipertanyakan pula. Dan barang siapa yang imannya bertambah dalam bertambah kuat, maka di sini disebutkan wasdadat mahabbatul abdi li Maka bertambah pula hamba tersebut cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatul ma'rifah innama takunu bil fikri safi fi sifatir rabbi wa 'azamatihi wa nu'amaihi allati a'zamaha hidayatuh lidda'il muslim ilal iman wa qalu alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah kuatnya makrifah seseorang itu ada pada pemikiran yang sofi, yang murni dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada uh, para dai ini yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka kaum muslimin yang berjuang yang kemudian e, berdakwah menyeru kepada agama Allah, mereka mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya milik Allah. Lillah. Jadi e, ini memang e, sering orang ter, terkecoh ya, orang dipuji e, kemudian bangga diri ya. Padahal pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu banyak istighfar ketika dipuji. Ya, pernah saya katakan kemarin itu e, pada pertemuan sebelum, sebelumnya ketika kita dipuji hendaknya kita berdoa kepada Allah. Allah mafirli bima yaqulun waj'alni khairan mimma gunun. Wa Allah mafirli bima yakulun. Ya Allah ampunilah aku dengan apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ini doa yang bagus sekali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimakumullah. Ketika uh, para dai memahami mengenal Allah Subhanahu wa taala, kuatnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mereka katakan adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Ya. Lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali Allah lah yang memberikan hidayah kepada kami. Jadi hidayah itu sangat berat ikhwafillah Eh, dan hidayah itu uh, hanya diberikan kepada yang Allah beri kasih sayang rahmatnya, yang dia ikhlas kepada Allah berjuang untuk menegakkan kalimatullah, berjuang untuk uh, menyeru manusia agar kembali kepada Allah berjuang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah itu. Tetapi ketika ada rasa sombong diri, ada rasa uh, sifat nifak di dalam dirinya ya kalau di depan bagus tetapi hatinya memerangi Islam maka hidayah ini pun sulit untuk masuk ke dalamnya iwafilah rahimakumullah walaupun seorang nabi seorang yang luar biasa imannya ini tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menangis ketika berusaha mengislamkan Abu Talib pamannya ketika hendak wafat beliau menangis Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi nanti dengan kalimat ini. Bahwasanya engkau adalah seorang muslim, engkau adalah seorang pembela nabi. Ya. Itu demikian, tetapi Abu Talib enggan mengatakan la ilaha illallah. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an disebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Sekalipun dia adalah bapakmu, sekalipun dia adalah orang tuamu, anak-anakmu, pamanmu yang terdekat. Inna kalan tahdi man ahdata. Sekali-kali tidak. Ya, lan. Inna kalan tahdi. Sekali-kali tidak engkau memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi mayasya. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtarin. Dan Allah mengetahui, lebih tahu siapa-siapa mereka yang mau menerima petunjuk. Allah lebih tahu. Iwafilarhimakumullah. Kalau kita pernah belajar hidayah, berkaitan dengan hidayah ini ada dua. Hidayah yang kita cari dengan talabul ilmi, dengan mendengarkan ceramah, dengan ikut kajian taklim. Ini adalah hidayah yang, yang harus kita cari juga. Kemudian ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu itu, ini adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu nggak? Kita mau nggak meng mengamalkan? Ketika orang bisa mengamalkan, oh ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang tahu tidak mengamalkan banyak sekali. Hmm. Ya, satu contoh orientalis lah. Ya, orientalis itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Bahkan eh, salah satu orientalis itu membuat ya apa ya semacam indeks hadis. <laughs> Ya, indeks hadis yang yang komplit sekarang itu ya yang punya orientalis itu. Ya, tetapi apa? Dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Tidak ada iman sama sekali. Ya, kemudian eh, kamus ya kamus munjid itu itu yang nulis al munjid ini adalah orang ya orang nasoro. Ya, tapi di sana ada eh, dikutip juga ayat Al Quran. Ya. Iwafilah ya, rahimakumullah ini menunjukkan bahwasanya walaupun mereka tahu tentang agama, tentang eh, Al-Qur'an, tetapi ketika tidak mau mengamalkan, ya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah pada mereka. Maka kita sebagai orang Islam yang mengaku diri sebagai muslim kok tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan apa yang sudah kita dapatkan dari kajian, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, dari hasil diskusi Nah, ini sebuah pertanyaan besar yang apakah kita mendapatkan hidayah taufik itu? Maka hidayah taufik inilah yang e, sebenarnya bisa didapatkan dengan kita mengamalkan al-ilmu itu. Iwafillah wa hubbul muslim li rabbih ta'ala yamtaddu ila ma yuhibbul mahbub jalla jalaluhu wa lihadha yuhibbul muslim nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li anna habibullah wa rasuluhu ilan nasi wa muballighuhum al-islam wa kadzalika yuhibbul muslim al-Qur'an wa ta'alim al-islam li'annaha risalatullah wa yuhibbul mu'minin li'annahum ibadullahil muti'in alladzina yaqumuna bi ibadatihi maulahum buah daripada kecintaan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala maka akan meluas dengan cintanya dia terhadap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam kitab akidah dan disebutkan di dalam nas-nas syar'i dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi yang resmi menjadi kekasih Allah dari apa yang dikatakan oleh Allah sendiri adalah uh, Khalilullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya. Ini adalah yang meluas. Jadi ketika kita sudah mencintai Allah maka kita pun secara otomatis akan mencintai siapa-siapa yang dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Maka kita tidak akan rela ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, Ya, seorang mukmin kok uh, diam saja, hatinya tidak tergerak ketika nabinya dihina. Ya, selemah-lemah iman ketika nabi kita dihina, maka dia hendaknya ada rasa benci terhadap penghina itu. Ini adalah selemah-lemah iman. Maka ihwafillah rahimakumullah, rasa cinta itu ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan cinta kepada siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Nabi Muhammad saw di annahu habibullah. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang membawa risalah di mana telah menyampaikan kepada kita semuanya al-Islam wa kadzalika yuhibbul muslim al-Qur'an al-Karim. Seorang muslim juga ketika mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap Quran. Dia cinta terhadap kalamullah, Al-Qur'an kalamullah Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dengan mempelajarinya, dengan belajar membaca minimal, kemudian eh, membaca terjemahnya atau membaca tafsirnya, mengkaji, mengikuti kajian tafsirnya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menghafalnya. Itu adalah salah satu wujud cinta kepada Al-Quran. Salah satu cinta, eh, wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, sehingga ikhwah fillah rahimakumullah para ulama me mengecualikan Al-Qur'an ini e, di dalam sumpah ya. Di dalam sumpah maksudnya apa? Sumpah kepada selain Allah itu sebuah kesyirikan. Tetapi para ulama membolehkan kita bersumpah kepada Al e, dengan dengan Al-Qur'an ya. E, tentunya apa? Ketika seorang itu memahami Quran itu adalah kalamullah Kalamullah itu sifatullah. Sifatullah itu adalah Allah itu sendiri. Itu demikian. Jadi ikhwafillah rahimakumullah eh, boleh kita bersumpah atas nama eh, demi Al-Qur'an itu boleh. Itu dikecualikan karena Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah itu sifatullah. Ya, dan sifatullah itu adalah Allah itu sendiri. Ya, bagian dari Allah itu sendiri, ya. Ikhwafillah rahimakumullah dan kalamullah ini tidak akan pernah berubah walaupun hurufnya kita rubah-rubah harokatnya kita rubah-rubah, bacaannya akan tetap sama, ya, dan terdengar akan tetap sama, kalam ataupun e, suaranya akan tetap sama, tidak bisa e, dirubah, tidak bisa diganti e, sedikit pun, walaupun hanya satu huruf di dalam Al-Quran. Bal huwa Quranum Majid, ya, fi lauhim mahfud. Quran itu agung, Quran itu dipuji, ya di lauhul mahfud, di e, lauh yang ya yang terjaga ya terjaga ya ihwafilah kemudian disebutkan inna Nazal Nazikro wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang kemudian me menjaganya tidak akan pernah berubah tidak akan pernah Uh, didustakan ya ketika semua manusia merubahnya akan tetap Quran itu ila yaumil kiamah ya akan tetap terus ada eksis dan tidak akan pernah uh, eh, diotak-atik Iwafillah. Kemudian seorang muslim juga akan yuhibbu ta'alim al-islam. Akan senang dengan ta'alim. Dengan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar bagaimana Islam itu. Bagaimana uh, mengkaji Islam, bagaimana mengajarkan Islam. Itu akan cinta. Liannaha risalatullah wa yuhibbul mu'minin liannahum ibadullahil mutin. Seorang cinta kepada Islam karena itu adalah risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang telah e, menciptakan kita, yang mengetahui bagaimana mengurus alam semesta ini, yang mengetahui tabiat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tabiat ya manusia kecuali yang menciptakannya sebagaimana e, kalau apa namanya e, bisa dimisalkan ya tidak ada yang bisa mengetahui tabiat sebuah alat kecuali orang yang menciptakannya ya ketika ada e, satu buah motor ya dengan merek Yamaha ya maka yang mengetahui e, motor itu Yamaha itu adalah ya ya dealer Yamaha ya kemudian bengkel Yamaha secara mendetail dan orang yang punya Yamaha itu ya, jangan kemudian e, ada e, motor Yamaha kemudian di eh, apa ya ya di e, betulkan atau diservis di bengkel Honda atau bengkel Suzuki atau bengkel yang lainnya ya itu tidak tidak pas ya begitu juga ihwafilah rahimakumullah e, seorang juga sama ya manusia juga sama manusia di, lebih diketahui oleh yang menciptakan manusia itu sendiri maka Allah lah yang menciptakan manusia itu sendiri dan maha tahu sehingga ketika hukum Allah ditegakkan itu berarti memberikan kewenangan kepada penciptanya manusia yang memahami hakikat tabiat manusia. Rahimakumullah. Itulah risalatullah Islam sendiri. Juga seorang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mencintai orang-orang yang beriman. Kenapa? li'annahum ibadullahil mut'in. Karena mereka adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaqumuna biibadati maulahum yang senantiasa menegakkan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbul muslim lillah wa ma ta'allaqa bihi yatruku asaran tayyiban khulwan fi nafsil muslim yahussu bihalawatihi wa tayyibah wa tayyibih qala sallallahu alaihi wasallam salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yakraha wa an yakraha an yarji'a ila kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yakzifa finnar wa an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ihwa rahimakumullah. Seorang yang mencintai, seorang muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang terkait dengan Allah seperti dari rasulnya, Al-Qur'annya, hamba-hambanya, maka ayol ihwa rahimakumullah akan meninggalkan sebuah pengaruh yang luar biasa baik. Tayyib, halwan, yang sangat manis pada hati, pada jiwa-jiwa kaum muslim itu sendiri dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan bagusnya iman di dalam jiwanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal yang kita bisa merasakan manisnya sebuah keimanan. Tiga hal itu apa saja? Yang pertama, an yakunallah menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sat, uh, eh, dua hal yang paling dicintai daripada selain keduanya. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai uh, apa namanya sesuatu yang paling dicintai dari hal yang selain Allah dan Rasulnya, ini akan merasakan manisnya iman yang luar biasa pada jiwa seseorang. Kemudian apa? wa an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yakdhifa finnar dia akan uh, seorang akan merasakan manisnya iman jika seorang itu membenci pada dirinya kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kekufuran pada dirinya sebagaimana dia benci agar dirinya dijeburkan ke dalam neraka. Dia benci. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seorang akan merasakan manisnya iman diantaranya adalah seorang yang mencintai hamba Allah tidak mencintainya tidak uh, ada rasa cinta kecuali karena dia merasa bahwasanya cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. hubbul abdu li rabbih yastalzimu hadhihi al-umur qat'an wa la yumkinu an tatakhallafa anhu wa qad yakunu al mufid an atabassat wala qalila fi lawazimi mahabbatil muslim li rabbih jala jalaluh. Iwafila rahimakumullah. Seorang hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sudah barang tentu akan mencintai hal-hal yang uh, tadi ter, sudah diterangkan mencintai kepada Rasulnya, mencintai kepada Quran, mencintai kepada uh, keimanan, ya, dan benci terhadap kekufuran, mencintai kepada hamba-hamba Allah karena cintanya ini dasari atas uh, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah daripada uh, keimanan yang bentuknya al-mahabbah dan bagaimana al-mahabbah itu insya Allah kita akan e, terangkan kembali berkenaan dengan al-mahabbah e, apa saja konsekuensi-konsekuensinya ya dan e, bagaimana seorang yang e, punya rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan kita terangkan pada kesempatan yang lain. Untuk itu itu sebagai pengantar pada kesempatan sore hari ini wallahu alam bisawab. Iya, baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi ya. Mukadimah sekaligus pengantar dari Ustadz Ahmad Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang buah-buah keimanan ya, termasuk juga dalam bekal-bekal dari seorang da'i. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan saja ya, di delapan line SMS di 081226170777 pendengar. Dan Anda yang sedang online bisa juga menyertakan pertanyaan Anda di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com maupun juga di uh, Facebook RDSFM Solo. الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة Baik pendengar, insya Allah nanti kita akan uh, bahas begitu yang sudah di SMS 081226170777 dan uh, sebelumnya pendengar sudah tepat pukul 5 sore dan saatnya kita akan bergabung dengan tim eh, berita RDS FM Solo untuk menyimak kilas informasi pukul 5 sore untuk kesempatan kali ini bersama uh, Himawan Saputra ya dan nanti Rahman akan segera kembali untuk Anda jadi pastikan terus bersama kami di 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dalam program Kalam Kajian Keislaman membahas mengenai fikih dakwah 107,7 RDS Kilas Informasi Assalamualaikum kilas informasi pukul 5 sore bersama saya Himawan. Pendengar dari Palestina diberitakan, masalah status negara Palestina diperkirakan akan dibahas di sidang Majelis Umum PBB dalam waktu 6 pekan ke depan. Demikian disampaikan Presiden Sidang Majelis Umum Fug Jeremik di markas besar PBB New York Rabu waktu setempat seperti dilansir kantor berita antara. Meskipun tidak ada tanggal yang pasti, Jeremik mengatakan diperkirakan pembahasan akan dilakukan pada pertengahan November melalui acara debat umum tahunan Sidang Majelis Umum PBB. Selama ini, mendengar di PBB, Palestina hanya berstatus sebagai negara pengamat dan belum menjadi negara anggota tetap. Demikian kilas informasi untuk kali ini. Kini kita kembali ke studio. Wassalamualaikum. Kilas informasi. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia. Klinik Dinar Sehat kini hadir dengan penampilan baru. Klinik Dinar Sehat melayani tibun nabawi seperti al-hijamah atau bekam, pemeriksaan iridologi software, pijat refleksi, dan siropraktik. Klinik dinner Sehat juga melayani pijat bayi, obat herbal, dan juga madu. Datang dan kunjungi segera Klinik dinner Sehat beralamatkan di Jalan Pleret Utama nomor 5, Banyuanyar, Surakarta. Telepon 0271 725 875 Dapatkan juga voucher sehat sebesar 50% hanya di RDS FM Solo. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan. Klinik Dinar Sehat, sehat alami sesuai syariah. Pendengar RDS, Kunjungi dan saksikan pameran buku murah Solo 2012, buku untuk semua. Dapatkan diskon besar-besaran hingga 70% mulai tanggal 28 September hingga 7 Oktober 2012. Bertempat di Asalam Hypermarket, ex Goro Asalam, Jalan Ahmad Yani 308 Kartasura. Pameran buku murah Solo 2012 dimeriahkan pameran fashion, jilbab, edutoys, aksesoris, herbal, dan lain-lain Dapatkan doorpress sepeda gunung, TV, HP, DVD, kipas angin, kompor gas, buku, dan lain-lain. Hanya dengan menukarkan struk pembelian minimal Rp20.000 berlaku kelipatannya. Pameran Buku merah Solo 2012 juga didukung kajian umum, tokso, lomba mewarnai dan menggambar tingkat playgroup, TK dan SD, lomba baca puisi lintas usia, lomba pildacil dan lain-lain. Acara gratis untuk umum. Kunjungi pameran buku murah Solo 2012, 28 September hingga 7 Oktober 2012, jam 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Asalam Hypermarket, Jalan Ahmad Yani 308 Kartasura. Info lebih lanjut, hubungi 085 625 125 atau 081 392 399936. Acara ini didukung oleh RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. هجرت الورى في حب من جاد بالنعم Pendengar RDS, ikuti kajian rutin interaktif, menarik, dan syarat ilmu bertempat di Masjid Istiqlal Mandiri Center, Jalan Kahuripan Utara nomor 74, Sumber, Kerajaan Surakarta catat jadwalnya dan ikuti acaranya. Selasa, pukul 19.15 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat, Ustadz Rudi Hartanto SPDI dengan materi Tahsinul Quran. Pukul 20 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ustadz Irhamuddin Mahmud LC dengan tema Ulmul Himmah atau Tinggi Cita-Cita. Hari Kamis, pukul 19.15 hingga 20.30, Ustadz Baihaki LC dengan materi Fikih Al-Manhaji pukul 20.30 sampai dengan 21.30 Ustadz Nur Hadi dengan materi Tazkiyatun Nafs Hari Ahad pukul 19.15 hingga 20.30 Ustadz Baihaki LC dengan materi Tafsir Ibnu Katsir dan pukul 20.30 sampai dengan pukul 22 Ustadz Irhamuddin Mahmud LC dengan materi Tarikh At-Tashri atau Sejarah Penetapan Syariat. Acara dimulai dengan berjamaah sholat isya di Masjid Istiqlal Mandiri Center Surakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Nadi di nomor 0856 4733 3362 atau Bapak Sidik di nomor 081 226 401 81. Acara ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Istiqlal Mandiri Center Surakarta dan didukung oleh RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling bermakna adalah keluarga. Ya Pendengar, ikuti perbincangan menarik seputar keluarga, problematika dan solusinya dalam program Bincang Keluarga bersama Ustadz Tri Asmoro Kurniawan Otomatis kalau kita sekedar ingin mencari perempuan yang lebih cantik daripada istri kita di luar sana banyak. Apalagi iya. kadang-kadang yeah. kita sendiri yang membuat istri kita nggak cantik karena kita nggak punya cukup biaya untuk buat dia ke salon gitu. <laughs> Jadi kalau suami-suami yang mengeluhkan istrinya kurang cantik, sebenarnya mereka harus introspeksi diri berapa dana yang pernah mereka yang salah beri... malah si suami. Iya. Bincang keluarga setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian barat. Anda bisa bergabung melalui line phone 765 1818 atau di line SMS 081 226-170-777. Bincang keluarga hanya di RDS 7 Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bos? Uh, gimana pesanan-pesanan saya yang kemarin? Sudah kamu siapkan belum? Sudah bos, sudah, sudah saya siapkan bos. Oh ya udah kalau gitu. Oh iya, sama si marketer kemarin kamu taruh mana? Eh uh, saya taruh di atas meja bos, di samping komputer. Halo, halo. Hindari halo, halo. penggunaan handphone di saat Anda berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RDS FM Solo dengan syariah hidup. menjadi lebih indah. 107,7 RDS بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر Media dakwah syariah 107,7 FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kembali lagi pendengar di program Kalam Kajian Keislaman. Kita masih membahas mengenai fikih dakwah dengan tema buah-buah keimanan. Dan masih bersama kita ya ada Ustadz Ahmad Ramadan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini silahkan ya. Kita nanti sampai jam setengah enam kurang ya karena nanti azan uh, maghrib akan berkumandang pada pukul eh, lima uh, tiga puluh empat menit ya. Di line telepon delapan, line SMS juga di 081226170777. Baik, Ustadz Ahmad Ramadan, kita akan uh, sapa dulu, terima dulu untuk yang ada di telepon ya, ya. Iya. Di 7651818 nampaknya baru disambungkan oleh rekan operator ada ya Mas Eko Prasetyo ya. Di lana SMS nanti insya Allah kita akan bacakan juga yang sudah hadir di 081226170777 ya. Di line telepon 7651818 ya. Ini kita akan sapa ada Pak Gandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Gandung, monggo silakan dengan Ustadz Ahmad Ramadan. Iya, syukur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ustaz Afan tadi Ustaz kalau nggak salah menerangkan tentang orang-orang orientalis ya. Hmm. Orientalis itu kok tadi dijelaskan bahwa banyak yang ngapal Al-Quran tapi tidak mengamalkan yang maksudnya sedikit mengamalkan yang ada dalam Al-Quran lah itu saya yang saya mau tanyakan hmm. uh, orientalis itu agamanya apa Islam atau non Muslim gitu loh ya hmm. yang pertama itu hmm. kalau agamanya Islam itu kenapa kau tidak mengamalkan isi Al-Quran itu kenapa itu hmm. padahal tuh saya waktu SMA pernah training di luar SMA ya yang mengatakan SMA tapi di luar pelajaran itu ustadznya tuh mengaku orientalis nah, tapi dalam hati saya tuh eh, apa sistem pengajarannya itu kok bertolak dengan hati saya itu loh hmm. kok tidak seperti ustadz-ustadz yang lain gitu loh hmm. Hmm. jadi seperti kayak apa mengetes satu persatu anak didiknya gitu loh. Nah itu hmm. coba dijelaskan orang-orang orientalis itu yang bagaimana gitu. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gandung ya eh, mengenai orientalis begitu saat Ya, eh, hmm. e, berkenaan dengan siapakah orientalis itu ya. Orientalis ini e, adalah sebuah ya sebenarnya orientalisme ya, gerakan ya sebuah gerakan yang timbul e, di abad modern ya. Hmm. Kalau sekarang mungkin abad uh, abad sudah abad postmodern ya. Uh, orientalis ini uh, timbul pada abad uh, modern di mana mereka melahirkan karya-karya ilmiah, meneliti, memperdalam uh, tentang masalah-masalah ketimuran. Maksudnya masalah ketimuran ini adalah uh, masalah uh, khususnya Islam ya. Hmm. Jadi mempelajari tentang Islam. Dan ini ada di barat ya, ada di barat orientalisme ini. Eh, sehingga mungkin uh, sekarang itu ada uh, gerakan Islam ya dari teman-teman uh, INSIS yaitu hmm. malah bikin bukan orientalis oksident oksidentalis jadi uh, lawannya orientalis ya me, apa namanya mempelajari tentang barat dan kelemahan barat ya ihwafilah hmm. rahimakumullah Uh, berkenaan dengan uh, orientalis ini adalah kumpulan sarjana-sarjana barat ya agamanya Yahudi, Kristen, ateis ya jadi di luar agama Islam, ya itu hmm. orang-orang hmm. orientalis sehingga pemikiran-pemikirannya pun ya berbeda dengan seperti ustadz para hmm. ustadz ya itu seperti itu. Jadi ketika mereka uh, apa uh, mengkaji Al-Qur'an ya menganggap Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Kalau kita itu uh, menganggap Al-Qur'an itu kalamullah. Hmm. Ya, mereka menganggap Al-Qur'an itu ya produk budaya karangan ataupun apa karangan <laughs> ataupun uh, karangan Muhammad dan sebagainya. Hmm. Ini orang-orang orientalis. -orang bagi eh, bahkan meragukan ya apa eh, keyakinan umat Islam merongrong hmm. keyakinan umat Islam ini orang-orang orientalis dan eh, banyak sekali ya eh, sarjana-sarjana uh, Indonesia yang berangkat belajar di uh, McGill ya. McGill itu uh, sebuah universitas kecil ya, sebuah hmm. uh, apa namanya? perguruan tinggi kecil di Amerika di mana ya? Uh, itu uh, tempatnya itu di ini ya di gereja ya hmm. tapi di sana diajarkan tentang Islam tentang apa hal-hal yang kaitannya dengan Islam tapi bukan uh, kemudian orang belajar di sana semakin yakin dengan keislamannya malah uh, dirongrong keimanannya hmm. kemudian uh, diberikan paham-paham yang uh, pluralis yang hmm. akhirnya menyamakan semua agama kemudian Eh, paham-paham liberal yang eh, hmm. kebebasan sehingga Al-Qur'an itu tidak dianggap bagi mereka sebuah kalamullah sebagai uh, suatu uh, hal yang sakral yang uh, turun dari Allah Subhanahu wa taala ya dan diragukan uh, mereka meragu-ragukan kepada umat Islam. Maka uh, orientalis ini jelas perusak Islam seperti hmm. itu ya. Jangan kemudian menganggap orientalis ini uh, apa ya? Uh, suatu yang yang uh, yang wah ya hmm. nah, karena mereka tidak mendapatkan hidayah berbeda dengan e, kaum muslimin yang walaupun dia hanya sekedar e, tahu Islam sedikit tetapi mendapatkan hidayah e, akidah Islam yang kemudian dia yakin dengan keislaman hanya Islamlah yang benar Allah taala bisawab. Iya. Demikian dan Papa Gandung. Jadi intinya memang mencari kelemahan-kelemahan dalam Islam begitu e, iya. ya. iya, mungkin satu penelpon lagi dan kita akan bagi untuk pertanyaan dengan yang ada di SMS ya di tujuh enam lima satu satu delapan delapan sudah bergabung kembali di kesempatan eh, sore kali ini dan kita terima satu penelpon terakhir ya karena kita akan bagi dengan SMS. Ada Mas Santo ini ya, Mas Santo di Purwadadi. Kita akan sapa dulu Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Santo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dibantu untuk mengecilkan volume radionya Mas Santo. Iya, iya. Assalamualaikum Mas Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan saya kenapa sih orang Islam tuh nggak mau bersatu itu kenapa itu hmm. itu gara-garanya apa kok orang Islam sendiri itu ada perpecahan belah sampai sekarang ini kayak gitu hmm. gitu malah antara Islam sama Islam waktu itu maksudnya ada bertengkar gitu hmm. padahal kalau dilihat tuh kan apa itu perselisihan cuma sedikit gitu tapi masalahnya besar sekali itu hmm. itu memang sudah ditakdir sama Allah atau memang orang-orang yang berilmu setelah punya ilmu itu harus uh, eh, apa itu menginginkan jadi apa tuh jadi pemimpin gitu. <laughs> Tolong dijelaskan itu. Yeah. Kenapa Islam kok sampai pecah sampai kayak gini gitu. Mm. Uh, setelah itu makanya orang-orang orientalis itu senang sekali untuk membesar-besarkan masalah gitu. Ya. Kau jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Santo di Purwodadi. Kenapa umat Islam berpecah belah begitu? Ustaz? Monggo silakan dijawab. Iya, ihufillah rahimakumullah ya. Yang pertama, eh, kenapa umat Islam itu berpecah belah? Ini tentunya ujian bagi kita ya, hmm. ujian bagi kita. Kenapa sih kita kok berpecah belah ya? Ini ujian yang eh, yang berat dan itu sesuatu yang memang eh, apa ya? Eh, sudah menjadi sunatullah ya umat Islam pasti berpecah belah itu memang sudah menjadi sunatullah akan tetapi wajib bagi umat Islam itu bersatu kewajiban kita itu bersatu bukan hmm. berpecah belah ya kemudian jangan uh, hanya yang dibahas, yang dibahas itu eh, hadis-hadis uh, tentang pecah belahnya saja tetapi tidak pernah membahas ayo kita bersatu kita satukan hmm. visi satukan ideologi Islam kita ya kita ingat uh, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menyebutkan bahwasanya uh, bani Israel itu ya iftarqa ya uh, berpecah hingga ya tujuh puluh satu kemudian uh, berpecah, uh, umat ini akan berpecah tujuh puluh dua ya semuanya neraka ya kecuali jamaah ya atau 73 ada yang menyebutkan seperti itu. Ini pasti terjadi, tetapi ini buah uh, ujian bagi kaum muslimin, ya, ujian bagi kaum muslimin bagaimana kita berusaha. Kalau tidak demikian maka umat Islam nggak berusaha. Kalau umat Islam semuanya uh, apa namanya uh, sudah bersatu padu, kemudian ini uh, ini sulit untuk berusahanya ya apa namanya. Maka ini adalah ujian bagi kaum muslimin. Hmm. Yang diwajibkan ini adalah Eh, persatuan umat Islam. Hmm. Ya, Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali agama Allah, berpeganglah pada Quran dan sunnah, wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Larangannya keras, wala tafarraqu. Ya, jangan berpecah belah. Itu adalah kewajiban kita untuk uh, tidak ber, berpecah belah ya. Ingatlah wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ikhwana. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 103. Eh, Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah wadkuru nikmat Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulu kalian itu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan karena musuhannya ya karena uh, darah, karena kemudian suku, karena kebangsaan ya. Sekarang ya jangankan e, kalau kita melihat ya adanya negara ini juga sudah memecah belah ya memecah belah umat Islam sendiri adanya Indonesia, adanya Malaysia, adanya hmm. Uh, Brunei harusnya bersatu tidak ada negara tidak ada sekat lagi ketika orang uh, eh, ketika Islam itu bersatu tidak ada sekat-sekat negara ya tidak ada sekat-sekat nasionalisme ini sekat-sekat jahiliyah semacam ini kan demikian hmm. dan pada zaman Eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, demikian ya ada eh, suku-suku uh, ya suku kura ya suku ini suku itu ya ingatlah ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah ada saling bermusuhan ya wa baina ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kalian bersatu kemudian setelah Islam datang ya Uh, kemudian asbah tumbinek ni'matihi ihwana ya kemudian pada akhirnya uh, dengan nikmat-nikmat itulah ya Allah menjadikan ya nikmat Islam tentunya menjadikan kita bersaudara. Maka ihwah fillah rahimakumullah harus kita kemudian uh, ya belajar ya belajar dengan uh, dengan hal-hal yang uh, bagaimana sih untuk menyatukan umat Islam. Jangan kemudian kita hanya sekedar hal-hal yang sepele ya maka akidah umat Islam harus disatukan ya hmm. harus disamakan ya jangan kemudian ketika ada yang mukhalafah ya maka ajak diskusi ajak uh, kemudian uh, setelah diskusi ya kemudian yang uh, yang merasa marjuh yang merasa lemah ya hendaknya uh, bersama hmm. dengan orang-orang yang uh, yang kuat akidahnya demikian ya uh, jangan kemudian ketika sudah berbeda dengan usul imannya sudah berbeda ya rukun imannya sudah berbeda rukun Islamnya sudah berbeda maka ya ini sudah beda akidah ya dan beda akidah inilah yang uh, tidak bisa disatukan tetapi kalau hanya sekedar beda uh, kunut dan tidak kunut ya sholat tarawih 23 dengan 11 Bila. ya itu bukan masalah uh, perpecahan itu adalah ya ikhtilafun wok ya pernah di mungkin pernah dibahas uh, ya ketika Eh, di sebuah pengajian kemudian diputar RDS ya mungkin bisa uh, diputar lagi ikhtilaf tanawu hmm. ikhtilaf yang uh, variatif ya yang sifatnya variatif yang tidak uh, tanawu itu variatif ya berselisih tapi uh, kayak variatif semacam mama uh, kayak namanya bakso ya tetapi baksonya macam-macam ya ada <laughs> variasinya ada bakso Solo ada bakso Wonogiri ada bakso apa nah itu dibolehkan kalau dalam masalah ikhtilaf tanawu ya ketika ijtihad ya ijtihad para ulama dalam masalah fikih ya dalam masalah hal-hal yang tidak menyangkut dengan akidah maka itu dibolehkan ya ketika uh, kita uh, pernah uh, membahasnya bahwasanya uh, al Imam Ahmad rahimahullah ya Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika berkunjung saling berkunjung di suatu daerah masing-masing mereka itu ya sesuai dengan mazhab ya pemahaman fikih ya di daerah tersebut hmm. ya ya bayangkan yang namanya Imam uh, eh, Asy-Syafi'i itu ketika kunut itu ya uh, apa uh, ketika kunut Imam Syafi'i menganggap kunut subuh itu adalah sunnah ya sunnah yang kalau ditinggalkan ya eh, sunnah yang kalau ditinggalkan dia hendaknya sujud sahwi ini Imam ash Ash-Syafi'i tetapi Imam ash Ash-Syafi'i rahimahullah ketika berkunjung di sebuah daerah yang di sana banyak orang-orang mazhabnya Hanafi ya mazhab Hanafi ini sangat bertolak belakang dengan mazhabnya Syafi'i ya yang mengatakan uh, mazhab Hanafi menganggap bahwasanya kunut subuh itu bid'ah maka Al Imam Asy-Syafi'i ketika berada di sana dan diminta untuk menjadi imam, Al-Imam Asy-Syafi'i tidak berkunut. Padahal bagi dia kunut itu adalah ya e, sunnah yang ketika ditinggalkan hendaknya dia e, apa hmm. namanya sujud sahwi. Tetapi ketika dia menjadi imam ya di tempatnya atau di daerah yang e, di e, digunakan di sana adalah madhab Hanafiyah, maka dia tidak menggunakan kunut. Hmm. Sehingga persatuan umat Islam ini sangat e, sangat uh, variatif tidak masalah dalam hal-hal yang sifatnya fikih. Tetapi kalau sudah dalam hal akidah, sudah dalam hal uh, yang kaitannya dengan uh, landasan ya, hmm. fondasi, maka harus harus sama. Ya, asy ya, Al-Hanafi kemudian uh, Hanbali dan yang lainnya, Maliki, semuanya menggunakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah berselisih. Ya, bahkan mengatakan Al-Imam uh, Syafi'i, kalaulah ada hadis sahih, ya, maka uh, kalau ada hadis sahih maka aku, akan aku ikuti, ya. Ya, sahal hadis bahwa mazhabi, Kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhabku, Ya, karena uh, semuanya yakin bahwasanya yang di uh, yang diyakini adalah hadis yang sahih saja, akidahnya itu. Ya, jadi sama hmm. semuanya akidahnya sama uh, entah Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, ya kemudian uh, Hanbali, ya empat mazhab ini sama. Nah, kemudian kalau ada orang yang berbeda dalam masalah usul, dalam masalah rukun iman, rukun Islamnya sudah berbeda, maka ini sudah usul, sudah masalah randa, landasan. Hmm. Ya, maka tidak ada uh, tidak ada toleransi lagi. Ini harus di, uh, diberangus ataupun ya mereka kita ajak diskusi kemudian Eh, kita uh, taklukkan dengan hujah-hujah yang kuat sehingga mereka ikut kepada uh, uh, akidah yang sama ya hmm. uh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah iwafilah rahimakumullah sebagaimana syiah syiah itu rukun imannya sudah berbeda hmm. maka sampai kapanpun syiah tidak akan pernah bersatu dengan uh, dengan dengan Islam ya itu seperti itu syiah tidak akan pernah bersatu dengan Islam ya. syiah itu di luar Islam kenapa rukun iman rukun Islam sudah berbeda. Ya. Salah satu uh, syahadatnya saja sudah berbeda. Hmm. Kita ingat syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Syiah ditambah lagi. Ya, wa asyhadu anna aliyan waliullah wa asyhadu anna aliyan hujjatullah. Hmm. Ya, jadi eh, syahadatnya saja sudah berbeda, hmm. belum rukun imannya. Ya, baru-baru ini uh, apa namanya uh, tokoh Syiah Indonesia itu ya Jalal ya itu eh, Bang Jalal ini si Jalal ini mengatakan bahwasanya eh, eh, jadi menyamakan eh, rukun iman itu dengan ketika membuat eh, Pancasila ya ketika membuat rumusan Pancasila rumusan Pancasila itu kan eh, berbeda-beda ya walaupun semuanya sama lima lima sila ya jadi menyamakan rukun iman dengan Pancasila padahal sangat berbeda sekali Pancasila dengan Eh, dengan Islam kok disamakan kan hmm. tidak akan tidak akan sama ya tidak akan sama kalau Pancasila itu hmm. buatan manusia ya yang memang bisa dirubah bisa di apa namanya diganti ya tetapi kalau yang namanya rukun iman rukun Islam itu sudah uh, merupakan usul sudah merupakan uh, hal yang inti hal yang tidak bisa diganggu gugat ya Nabi mengatakan ketika ditanya ahbirni anil Islam ahbirni anil Islam wahai Muhammad uh, beritahu aku tentang Islam. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita ini stata'ta ilahi sabila. Ya, di dalam hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari disebutkan Islam itu ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau haji apabila engkau mampu. Ya, itu Islam, rukun Islam. Rukun iman ketika ditanya, akhbirni anil iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa ya, Ketika ditanya tentang iman Nabi saw alaihi wasallam dengan jawaban yang pasti, ya, iman itu ya engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitabnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kemudian kepada eh, hari akhir dan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tapi ihwafillah rahimakumullah, kalau kita belajar, eh, kalau kita tahu tentang akidah Syiah, ya, hmm. iman kepada Allah saja sudah ya sudah bobrok mereka. Ya, Allah dikatakan memiliki sifat badak. Sifat badak ini Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Ini kan hmm. sudah Eh, sudah bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah bertolak belakang dengan akidah Islam. Padahal Allah mengetahui ya yang akan datang dan yang yang yang sudah berlalu dan yang akan datang. Tetapi akidah Syiah mengatakan e, Allah itu ya tidak mengetahui hal-hal yang e, apa namanya yang belum terjadi. Hmm. Nah, akidah Bada itu diantaranya seperti itu. Kemudian ketika e, mengatakan Allah itu lalai, hmm. ya Nah, ini sudah sudah sudah berbeda. Al-Qur'an e, dikatakan bahwasanya e, Al-Qur'an ini hanya sekedar e, sepertiganya Al-Qur'an asli katanya. Hmm. Ini dikorupsi oleh Utsman, dikatakan seperti itu. Ini kan hmm. sudah dusta luar biasa. Pada Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menerinkan Al-Qur'an dan kami yang me, ya yang hmm. menjaganya sampai hari kiamat, ya. Al-Qur'an itu tidak bisa dirubah. Kok dikatakan bahwasanya Utsman bin Affan lah yang kemudian e, merubah Al-Qur'an itu yang me, apa namanya yang membuat Al-Qur'an itu yang mengumpulkan Al-Qur'an kemudian e, mengkodifikasi ya e, padahal ihwafillah rahimakumullah pada saat itu para sahabat punya banyak hafalan ya yang Al-Qur'annya sama ya jadi e, e, dulu itu Al-Qur'an tidak di tidak dituliskan karena menggunakannya hafalan ya hmm. kemudian dituliskan pa, e, pada tempat-tempat uh, yang uh, banyak sekali kemudian dijadikan satu oleh uh, bahkan bukan hanya Utsman bin Affan pada zaman Umar bin Khattab pun sudah ya sudah di, dikumpulkan Al-Qur'an itu. Hanya penyempurnaannya pada uh, Utsman bin Affan, tapi tetap para sahabat banyak yang hafilul Quran, hamilul Quran, yang hafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Jadi dusta sekali ketika Syiah mengatakan Al-Quran itu hanya sepertiga. Bahkan di dalam Quran Mushaf Fatimah, ya uh, tidak ada satu huruf pun yang sama dengan ya dengan Quran yang sekarang ada. Subhanallah. Waliyahubillah. Ini sudah berbeda akidah. E, jadi umat Islam akan bisa bersatu. Syaratnya tadi akidahnya disamakan, hmm. ya ideologinya disamakan. Masalah fikih kita bisa saling toleransi karena itu adalah e, ikhtilaf yang dibolehkan. Tetapi masalah akidah tidak ada ikhtilaf di dalam akidah yang dibolehkan. Tetap harus satu. Hakikoh itu satu. Hmm. Ya, kebenaran itu satu tidak dua. Ya, wallahu alam bisawab. Iya. Yeah. Ya. Baik demikian untuk Pak Santo cukup jelas untuk penjelasannya dan Ustadz nampaknya kebersamaan kita harus kita, kita akhiri karena uh, azan maghrib nanti berkumandang pada pukul uh, eh, 5 lebih 33 menit ya. Sebenarnya masih ada beberapa PR di SMS, <laughs> namun karena keterbatasan waktu dan mohon maaf ya untuk yang di SMS belum bisa kita bahas. Mungkin insya Allah minggu depan kita akan bahas ya satu persatu untuk fokuskan pada pertanyaan. Dan Ustadz uh, ini karena waktu sudah habis, mungkin ada yang mau disampaikan kesimpulan ter terkait dengan tema kita di sore hari ini Ustadz. Alhamdulillah marilah kita perbaharui iman kita karena keimanan itu akan menimbulkan sebuah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik rasa manis yang ada pada jiwa seorang, sebuah tazkiyah yang paling bagus pada jiwa-jiwa manusia. Maka eh, sebagai penutup eh, saya sampaikan bahwasanya eh, tazkiyatun nufus adalah salah satu hal yang paling utama di dalam uh, apa ya bekal ya seorang dai yang menyeru kepada jalan Allah yang berkata yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar hendaknya mereka mentazkiyah diri ya mengoreksi jiwa-jiwa yang banyak sekali kotoran dan membuang kotoran-kotoran itu serta membersihkan jiwa-jiwa itu dengan dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan keimanan yang mendalam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Iya, baik Ustaz Ahmad Ramadan terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat Ustaz dan minggu depan jumpa lagi Ustaz ya. Insyaallah. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada demikian tadi telah kita simak bersama Telah bulat ilmu kita di kesempatan sore kali ini yang membahas mengenai eh, fikih dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadan Dan sekali lagi semoga kita harapkan pendengar ya apa yang telah disampaikan oleh beliau Bisa bermanfaat sekaligus sebagai tambahan ilmu din kita untuk bekal kita ya mengarungi kehidupan dan insya Allah juga bekal nanti di akhirat Baik pendengar, Rahman akhiri untuk program uh, Kalam Kajian Keislaman Fikih Dakwah edisi Kamis tanggal 18 Zulqodah 1433 Hijriah, bertepatan di hari keempat dari bulan Oktober 2012. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon maaf juga untuk beberapa SMS yang belum bisa dihadirkan, belum bisa dibacakan, dan belum bisa dibahas. Insya Allah minggu depan kita akan coba bahas ya untuk satu persatu pertanyaan dari Anda semuanya. Untuk informasi pendengar, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lebih 33 menit insya Allah. Masih ada kurang lebih 2 menit ke depan untuk kita bersiap-siap. Dan nantikan untuk wejangan jawi setelah maghrib bersama saya Rahman dan insya Allah nanti kita akan jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى